Kita berharap semoga dengan majelis ilmu yang seperti ini kita bisa menggapai apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufakihu fid barang siapa yang Allah inginkan terhadapnya kebaikan Allah pahamkan dia tentang agamanya kemudian Eh, semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dicintai dan dirahmati Allah. Kembali kita akan melanjutkan tema pembahasan kita yang sudah pernah kita bahas dalam pertemuan pada beberapa waktu yang lalu yaitu mengenai sifat ibadur rahman sifat-sifat hamba-hamba Allah yang maha pengasih ini tentunya kita ambil dari surah Al-Furqan surah Al-Furqan ayat ke-63 sampai ke-75. Dalam pertemuan yang lalu kita kita sudah mempelajari firman Allah tabaraka wa taala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan idza khatabahumul الجاهلون qalu Salam dan hamba-hamba Allah yang maha penasih yaitu orang yang berjalan di muka bumi haunan dalam keadaan rendah diri tidak angkuh tidak sombong wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan apabila orang-orang yang jahil mengajak mereka untuk berbicara, kalau salam mereka akan mengucapkan ucapan salam, ucapan sejahtera. Ya. Yeah. Dari pernyataan ini ayat ini menunjukkan bahwa di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah mereka bersikap tawadhu. syuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan kendali. Mereka mempunyai sifat tawadhu, ya, tidak angkuh, tidak sombong. Sehingga dengan sikap yang rendah hati dan tawadhu karena Allah Azza wa Jalla derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Allah tidak menginginkan sifat al-kibr, sifat sombong ada pada diri hamba-hambanya. Karena kesombongan itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan Allah pantas untuk sombong. Sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dari segala sisinya. Tanpa ada kekurangan, tanpa ada cacat, tanpa ada keaiban, tanpa ada kejelekan, tanpa ada keburukan sedikit pun. Ya. Sehingga Allah itu pantas untuk sombong. Itu adalah sifat yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mencoba untuk mengambil sifat ini dan meletakkannya pada dirinya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal mithqal roti, al kibr. Tidaklah akan masuk ke dalam surga orang-orang yang di dalam hatinya masih terdapat sifat kesombongan meskipun kecil. Nah, sombongan itu adalah batarul haq wa nas yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu adalah sikap yang sombong. Sifat yang sombong. Kesombongan itu bukan dalam bentuk pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, ya. Atau rumah yang bagus. Itu bukan kesombongan. Sehingga tidak bisa diklaim orang yang pakaiannya bagus, kendaraannya bagus atau rumahnya bagus sebagai orang yang sombong, sebagai orang yang angkuh. Karena kesombongan itu ada di dalam hati. Meskipun pakaiannya compang camping, rambutnya kusut masai, berdebu, tetapi kalau hatinya angkuh, ya, menolak kebenaran atau meremehkan orang, maka orang yang seperti ini adalah orang yang sombong. Maka terkadang sebagian manusia menolak kebenaran karena dianggap kebenaran itu datang dari orang yang lebih muda dari itu namanya sombong atau, atau dari orang yang dianggap lebih kecil dari, maka dia menolak kebenaran tersebut itu adalah sombong. Nah, meremehkan manusia. Maka apapun sikap yang menolak kebenaran, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, fahadahu wal Maka itulah yang disebut dengan sombong. Maka at seorang rendah diri, rendah hati. Tidak gampang meremehkan orang. Ya, selalu tunduk kepada kebenaran. Dan tawadhu itu bukanlah artinya seorang uh, menunjukkan sikap kerendahan ya, atau sikap kalem saja Ya, apalah artinya dia bersikap kalem iya. Tapi kalau datang kebenaran dia menolaknya. Itu sombong namanya. Angkuh namanya. Ya. Nah, maka tawadhu adalah ketika seorang tunduk kepada kebenaran. Ya. Tidak gampang meremehkan orang, menghargai manusia. Ya. Tidak menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Maka itulah tawadu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man Allah. lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu karena Allah, niscaya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena dia selalu tunduk kepada kebenaran dan tidak meremehkan orang. Tidak pernah merasa bahwa dirinya lebih daripada orang lain. Tidak merasa sok paling hebat sok paling paling suci. Lah. Orang yang tawadhu dia selalu menjadikan dirinya merasa tidak lebih baik dari orang lain. Dia menyadari kekurangan-kekurangannya, kelemahan-kelemahannya. Sehingga tidak tampak dari ucapannya, dari sikapnya sesuatu yang menyinggung dan menyakiti orang lain. Ada buat tawadhu. Nah, Dikatakan di dalam hadis Iyad bin Himal radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Allah awha ilayya an Sesungguhnya Allah mewajibkan kepadaku hendaklah kalian saling bertawadhu, merendahkan diri. Ya, saling bersikap rendah hati antara satu dengan yang lainnya. Hatta la yaqru ahadun ala ahad wa la yabgha ahadun ala ahad. Sehingga tidaklah seorang merasa berbangga diri atas yang lainnya dan tidak pula berbuat kejahatan atas yang lainnya. Inilah sikap tawadhu dan tidak angkuh. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau masing-masing kaum muslimin mau menghargai saudaranya, mau berbaik sangka dengan saudaranya, tidak berbangga diri kepada saudaranya, tidak merasa lebih baik tidak menampakkan bahwa dirinya lebih daripada yang lain, maka akan kurang berbagai pertikaian, perselisihan, ya, keonaran, keributan di antara mereka. Tapi tatkala sikap al-baghi, wal wal fakr, ya, merasa sok lebih dari yang lain, merasa bahwa dirinya lebih baik, lebih suci daripada yang lainnya. Merasa bahwa dirinya paling benar. Sehingga kebal hukum atau kebal kritik. Hada minal kibr. Ya, termasuk daripada kecongkakan, keangkuhan, angkuh, sombong. Ya, Demikian pula sikap yang berupa kezaliman. Kezaliman yang tak lepas terkadang dari buruk sangka. Demikian pula sikap-sikap kejahatan, al bahi melampaui batas kepada yang lainnya. Ini semua adalah sumber-sumber berbagai kekacauan, berbagai fitnah, berbagai keonaran, keributan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini bertentangan dengan sifat ibadur rahman, karena karena karena ibadur rahman dinyatakan oleh Allah Azza wa Jal wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Dalam keadaan mutawadhi, ya, rendah hati, rendah diri kepada sesama kaum muslimin kepada saudara-saudaranya seagama yang sama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Khawanifiddin rahimani wa rahimakumullah Allah menyatakan di dalam ayat tadi Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama Wa idza khatabahumul jahilun Qalu salama. Apabila orang-orang jahil itu mengajak mereka berbicara, qalu salama. Mereka akan mengucapkan salam, sesuatu yang baik. Nah, ini adalah sikap yang disebut dengan al-hilm. Ya. Apa namanya? Al-hilm al hil adalah menahan diri ya, habsun nafs an haijanil ghadab. Menahan diri dari gejolak amarah. Sehingga dia bisa menguasai diri dan berpikiran jernih. Itu namanya apa? Al-hilm. Nah, maka ketika Orang-orang yang disebut merupakan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih ini. Diajak bicara oleh orang-orang jahil. Taulah bagaimana orang-orang jahil. Sikapnya dan ucapannya sering menyakiti. Memancing amarah. Membuat emosi. Namanya juga jahil. Oleh karena itu, Allah menggambarkan bagaimana ibadur rahman. Kata Allah wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil itu mengajak mereka untuk berbicara, qalu salama, maka mereka akan mengucapkan salam. Ya. Mengucapkan keselamatan. Tidak membalas kejahilannya dengan kejahilan yang lain tidak membalas sikapnya yang bodoh dengan sikap bodoh yang lain. Nah, dan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah disikapi oleh orang-orang yang jahil dengan suatu tindakan yang kurang ajar atau tidak sopan melainkan beliau adalah seorang yang sangat sabar. Cukup ilmu. Beliau menahan dirinya dari gejolak amarah. Nah, dan di dalam ayat-ayat Al-Quran seperti yang pernah kita sebutkan di antaranya firman Allah Tabaraka wa taala Allah menyatakan di dalam surah Fussilat ayat yang ke-34 dan 35 wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa حميم waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha Kata Allah dalam ayat ini tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan maka balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Apabila antaramu dan antaranya ada permusuhan, maka anggaplah dia seperti teman yang sangat dikasihi. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu 'azim. Tidak ada yang diberi kekuatan untuk melakukan ini melainkan orang-orang yang sabar dan tidak ada yang diberikan kekuatan untuk ini melainkan orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, inilah sikap mulia yang diajari oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini dalam istilah lainnya adalah al-hilm. Ya, mampu menguasai diri untuk tidak terpancing dengan emosi. Mampu menguasai diri untuk berpikiran jernih dalam menghadapi situasi yang dimunculkan oleh orang-orang jahil. Nah, sehingga tidaklah dia berbuat sesuatu yang akan melampaui batas. Dia akan tetap istiqamah di atas apa yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah meskipun dia disikapi dengan tidak baik oleh orang-orang yang jahil. Maka salah satu penafsirannya pernyataan qalu salama mereka mengucapkan salam artinya mereka meninggalkan orang-orang jahil itu sambil mengucapkan assalamualaikum. Ya, sambil mengucapkan assalamualaikum. Nah, di dalam hadis pernah Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam mengatakan kepada Ashad bin Abdul Qais kata beliau alaihi salatu wassalam Inna fika khaslataini yuhibbahum Allah. Sungguhnya pada dirimu itu ada dua perilaku yang sangat dicintai oleh Allah. Apa dua perilaku tersebut? Kata beliau al-ilmu wal anat. Al-hilm wal anat. Al-hilm ini tadi. Ya. Yaitu habsun nafs atau dhabtun nafs an haijalil ghadab. Ya, mampu untuk menahan diri dari gejolak emosi, gejolak marah. Ya. Sehingga dia bisa menghadapi masalah itu dengan pikiran yang jernih. Ya, tidak terpancing oleh suasana dan situasi. Nah, karena kalau orang terpancing dengan emosinya, dengan amarahnya, dengan mudah dia akan keluar dari dari batasan. Akan dengan mudah dia tidak lagi berpikiran jernih dan tidak lagi memperhitungkan, mempertimbangkan syariat. Ya, dia akan membabi buta. Ya, coba perhatikan orang yang marah. Terkadang untuk berucap pun dia tidak sanggup karena emosinya. Dan itu masih mending. Ada orang yang emosi ngambur keluar semula keluar semuanya dari mulutnya. Dari mulai yang baik sampai yang paling kotor. Ya. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, semua diungkit. Nah, tidak lagi bisa berucap yang baik, tidak lagi bisa bersikap yang baik, tidak lagi bisa menilai masalah dengan pikiran yang jernih. Makanya Sangat penting bagi seorang hamba yang menginginkan kebaikan untuk mempunyai sifat al-hib. Dan ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah karena seorang hamba yang mampu menguasai diri ketika dia marah, dia tidak akan keluar dari syariat Allah Azza wa Dan hasilnya pun akan baik. Nah, yang kedua adalah al-anat, Ya. Di samping dia mampu menguasai dirinya ketika dia marah sehingga tidak terpancing dengan gejolak emosinya. Yang kedua, al-anat. Ya, dia juga punya sikap yang penuh dengan kehati-hatian. Tidak sembrono, tidak gegabah, tidak tergesa-gesa. Ya. Tapi menimbang, menimbang ya, memperhatikan mencermati, meneliti, ya mendalami, mentelah apa yang sedang dihadapinya dengan kepala yang jernih, pikiran yang jernih, kepala yang tenang. Ya, dengan penuh kehati-hatian. Ini namanya al-anat. Ya. maka dari sikap yang seperti ini akan muncul hal-hal yang hikmah. Ya. Sehingga apa yang akan diambilnya sikap yang akan diambilnya adalah sesuatu yang mengandung maslahat yang lebih besar daripada kerusakannya. Maka untuk hal-hal yang seperti inilah para ulama membuat faidah-faidah. Supaya di dalam kehati-hatian itu kita bisa mempertimbangkan ya, faidah-faidah seperti darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ya, bahwa menolak kerusakan itu lebih baik daripada meraih kemaslahatan sehingga dalam keadaan kita dihadapkan kepada situasi seperti ini kita bisa berpikir ya, dengan kehati-hatian kita bisa mempertimbangkan mana yang lebih harus kita kedepankan ya. sejauh mana kerusakannya dan sebesar apa kemaslahatannya ya. karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih Menolak kerusakan akan lebih dikedepankan daripada meraih kemaslahatan ini tidak berlaku secara umum. Tapi ada rinciannya. Ya. Suatu kerusakan akan dikedepankan dari suatu kemaslahatan ketika kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Ya. Maka dikedepankanlah menolak kerusakan itu. Karena kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Dan demikian pula kalau kemaslahatannya yang lebih besar daripada kerusakannya, ya, kerusakannya lebih kecil, maka mana yang dikedepankan? Kemaslahatannya. Ya. Walaupun kemaslahatan yang besar itu mengandung sedikit kerusakan, tetap pilihan ini yang lebih baik. Nah, Orang yang tidak punya kehati-hatian di dalam menilai, tergesa-gesa, terburu-buru, biasanya terpancing hanya untuk menilai, oh di dalamnya ada kerusakan. Di dalamnya ada kejelekan, di dalamnya ada keburukan, sehingga dia berbicara tanpa kehati-hatian. Dia tidak tahu bahwa sungguhnya meskipun ada keburukan dan kejelekan yang sedikit, tetapi di sisi lain ada kemaslahatan yang jauh lebih besar yang ingin dijaga yang semestinya tidak harus diluputkan. Nah ini semua membutuhkan kehati-hatian. Al-anat, orang itu perlahan-perlahan, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam menilai sesuatu. Ya. nah. Kalau antara masalah dan masadatnya sama, maka mana yang lebih ringan bagi kaum muslimin, mana yang lebih cocok dengan situasi, kondisi, waktu dan tempat. Ya, apakah kita akan mengambil kemaslahatannya atau kita akan menolak kerusakannya. Nah, maka semua ini berjalan di atas koin, Berjalan di atas koin. Maka al hil wal ana adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wahidin rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh yang dicontohkan di dalam hadis bagaimana seseorang bersikap al-hilm yaitu seperti apa yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh imam Muslim rahimahullah pernah suatu ketika datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Lantas dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna li asiluhum wa yaqtu'unani wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlimu anhum wa yajhalun alayya." Wahai Rasulullah, aku itu punya karib kerabat. Aku berupaya untuk menghubungkan tali kerabatanku dengan menghubungkan silaturahim. Tetapi mereka selalu memutuskan kekerabatan tersebut. Aku ber, berupaya untuk berbuat baik kepada mereka sementara mereka selalu berbuat jelek kepadaku. Aku selalu berupaya untuk menahan diri dari mereka, tidak terpancing dengan emosiku. Ahli anhu, ya aku menahan diri tidak terpancing dengan emosiku terhadap mereka. Tetapi buaya jahaluna alayya, tapi mereka selalu berbuat kejahilan terhadapku. Apa pesan Nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Kata beliau, "La in kunta kama qult fa ka'annama tasuffuhumul mal." Kalau memang engkau seperti apa yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau telah memberi makan mereka dengan potongan api mereka. Artinya mereka sendiri yang merugikan diri mereka dengan kejadilan mereka. Engkau enggak rugi. Sehingga tidak ada tidak ada perlunya engkau berkeluh kesah. Ya. Tidak ada perlunya engkau berkeluh kesah karena mereka lah yang telah merugikan diri mereka sendiri. Dengan sikapmu yang seperti itu, sebenarnya engkau telah memberi makan kepada mereka api neraka. Ya, sepotong dari api neraka. Wala yazalu ma'aka min Allah ta'ala 'alaihim ma Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membela membantumu selama engkau dalam kondisi yang seperti ini. Jadi kita jangan terpancing dengan kejahilan orang yang jahil. Meskipun itu adalah kerabat kita. Jangan kita putuskan hubungan kekerabatan kita dengannya meskipun dia berbuat kejahilan kepada kita. Bahkan yang, yang namanya silaturahim menghubungkan tali kekerabatan adalah ketika kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya kerabat kita itu baik-baik, sopan-sopan, masya Allah, sering beri hadiah dan sebagainya, ya itu hal yang wajar kalau kita pun membalas dengan yang serupa dengan Itu wajar. Kalau kita membalasnya dengan keburukan ya keterlaluan dan gitu. Ya. Berarti kitanya yang jahil. Makanya kalau kita menemui kerabat kita baik, ya, mereka menjaga hubungan dan sebagainya, itu lebih mudah untuk kita menjaga kekerabatan tersebut. Nah, yang dikatakan sebenar-benarnya sebagai silaturahim menghubungkan tali kekerabatan adalah ketika mereka memutusnya, kemudian engkau menyambungnya, menghubungkannya. Ketika mereka berbuat jahat kepadamu, engkau berbuat baik kepadanya. Ketika dia berpaling daripadamu, engkau tetap menghubunginya. Memang berat. Ya, karena tabiat kita ini selalu tidak suka kepada orang-orang yang berbuat keburukan kepada kita. Ya. Apa ada di antara manusia yang mau dijahili? Tidak ada. Ya. Pada umumnya kalau kita dijahili oleh oleh orang lain, apalagi kalau itu kerabat, terasa sakit banget. Ya Pinginnya ngebalas. Ya. Itu sifat manusia. Tetapi kita mampu menahannya. Kemudian kita bersabar dan justru kita mensikapinya dengan sikap yang jauh lebih baik, maka itulah silaturahim. Dan itulah sikap al-hilm. Seperti yang disebutkan tadi di dalam ayat, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Dan ini memang berat. Ya. Kalau ada di antaramu dengannya suatu permusuhan, engkau anggap dia seperti teman yang sangat dikasihi. Ya, memang berat. Ya. Nah, berat nggak ya? Ya berat. Membutuhkan perlawanan. Kita harus ber, bergumul ya Berjuang untuk mengalahkan diri kita sendiri agar bisa bersikap yang seperti ini. Ya. Nah, kita lewat salam yang lengos. Ya. Kemudian kita ngebaikin yang jahatin. Nah, kita ngajak untuk kebaikan, dia ngajak untuk orang lain menjahati kita misalnya. Ya berat. Tapi itulah sikap al hil Ya. Sikap al hil Dan ini adalah sikap yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat halim. Baik. Dan kekuatan al hil akan mampu membuat seseorang mempunyai kualitas kepribadian yang sangat tinggi. Ya. Makanya kekuatan batin itu jauh lebih kuat daripada kekuatan fisik. Orang yang mampu bersifat al hil meskipun dia mampu melampiaskan amarahnya itu orang yang kuat. Itu orang yang kuat. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisa syadid bisur'ah." Innama syadid man yamliku nafsah. Orang yang kuat itu ya, bukanlah orang yang mampu mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Yang ototnya besar. Bukan itu orang yang kuat. Ya. Orang yang kuat kata Nabi alaihi salatu wassalam alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Nah, makanya di antara sifat-sifat orang bertakwa yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan manusia mampu menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Nah, dan kita sudah sebutkan sebuah hadis, ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad mengenai hadis An-Nu'man An-Nu'man bin Mukrin Al-Muzani radhiyallahu anhu mengenai seseorang yang mencela orang lain dan ini terjadi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika temannya mencelanya, orang ini menjawab, Anaika salam. Anaika assalam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan pada waktu itu, kata beliau, Aman Inna malakan bainakuma yadubbu angkat. Ketahuilah, sesungguhnya ada malaikat di antara kalian berdua yang dia membelani kata Nabi alaihi salatu wassalam kullama syatamaka hadha qala lahu bal ant ya. tatkala orang itu mencela ya. mencaci makimu dan kau menjawabnya alaihi salam maka malaikat membelamu, malaikat menyatakan bahkan engkau yang berhak mendapatkan cacian itu. Ini di, dikatakan oleh malaikat kepada yang mencacinya, ya. yang mencelanya, yang mencercanya. Nah, kata malaikat bala anta wa anta bahkan engkau yang pantas untuk dicela dan engkau lebih berhak untuk mendapatkan celaan tersebut. Wa idza qulta lahu wa salam ketika engkau ucapkan kepadanya wa salam malaikat menyatakan la bal alaika wa anta ahaqqu bihi. Ketika engkau menjawab wa salam kata malaikat tidak. Apa artinya wa salam? Semoga atasmu mendapatkan kesejahteraan, keselamatan. Kata malaikat, lah. Malaikat yang menyatakan tidak. Tetapi kata malaikat, engkaulah yakni yang mengucapkan salam itu yang lebih pantas untuk mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah sikap hilm yang mampu menahan diri, tidak terpancing dengan emosi dan berbuat sesuatu yang lebih baik daripada orang yang melakukan kejahilan itu. Nah, dan ini sangat dibutuhkan karena di masa kita sekarang ini banyak sekali orang-orang jahil. Ya, orang-orang jahil yang berbuat kejahilan, kekroniman, sikap melampaui batas. Ya, sikap melampaui batas kepada saudaranya. Maka apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa ini menenangkan hati kita. Ya, kita nggak usah terpancing dengan mereka, tapi maafkanlah mereka Ya. Ucapkanlah yang baik dan berpalinglah dari mereka itu. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa arif anil jahili." Berpalinglah dari orang-orang jahil. Ya. Nah, apakah orang jahil itu dari kalangan awam nas? Ya. Orang-orang awam yang barangkali belum mengenal dakwah ini sehingga dia memusuhi kita, maafkan. Bersabarlah. Ya. tahanlah diri dari terpancing dengan emosi kita. Atau mungkin dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah tapi jahil. Bersikap melampaui batas. Ya. Ahlus sunnah yang ngawur. Yang mensikapi saudaranya tanpa hak. Asal main tahdir saja. Ya sabar. Ya. Anggap saja mereka itu orang-orang jahil. Ya. Kalau mereka mengucapkan hal-hal yang tidak baik, ya, kita kalau ketemu mereka kita mengatakan assalamualaikum. Wa idza jahiluna salam. Ya, kalau mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, maka mereka mengucapkan salam. Ya. Anggap saja orang-orang jahil. Enggak usah kita habiskan waktu kita terpancing emosi kita untuk melayani meladeni mereka. Orang jahil mau diapain? Jahil jahil. Ya. Allah mengatakan wa'arid anil jahilin, berpaling engkau dari orang-orang orang-orang yang jahil. Ya mau diapain? Kelas. Ya, sudah. Orang jahil ya sudah. Kita berpaling dari orang-orang yang jahil. Barakallahu fikum. Nah, dan inilah dampak ilmu. Iya. Dampak ilmu. Orang yang belajar ilmu itu tampak pada dirinya dua hal. Makanya kata Al Hasan Al Basri rahimahullah utrubul ilm. Tuntutlah ilmu, belajarlah ilmu. Wazayyinuhu bil waqar wal hilm dan perindahlah hiasilah ilmu yang sudah kau pelajari itu dengan al waqar ketenangan tenang tenang, tidak rusak rusuh. Ya. Tapi tenang menghadapi sesuatu, sikapi sesuatu. Ya. Tidak seruduk sana, tidak seruduk sini. Sembrono, asal saja. Tidak, tenang. Ya. Mempunyai sikap yang tenang. Nah, ucapannya sopan, sikapnya terkendali. Ya, pikirannya matang. Semestinya demikian orang yang belajar agama, dia harus hiasi ilmu agama yang dia bawa itu dengan al-waqar, ketenangan. Yang tampak pada ucapannya, yang tampak pada sikapnya, yang tampak pada tindakannya. Kemudian yang kedua, al-hilm. Hiasi dia dengan al-hilm. Mampu menahan diri dan berpikiran jernih, tidak terpancing dengan emosi menghadapi orang-orang jahil. Nah, Alangkah indahnya orang yang belajar Islam, belajar Alkitab, Sunnah, karena dia akan dibekali dengan sifat-sifat yang mulia. diantaranya adalah sifat ibadah rahmat. Nah, kualifikasi rahimani wa rahimahumullah. Kemudian Di antara sebab-sebab yang akan membantu kita, memudahkan kita untuk bersikap ataupun mempunyai sifat al-hilm, di antaranya adalah Ar-Rahmatu lil Juhal. Ar-Rahmah lil Juhal. Ya. Mempunyai sifat penyayang kepada orang-orang jahil mempunyai sifat penyayang kepada orang-orang jahil. Karena orang jahil haknya untuk diajar. Orang jahil haknya untuk diarahkan, diluruskan. Maka butuh kita mempunyai sifat al Makanya Nabi Shallallahu alaihi di wasallam barakallahu fikum Ketika datang kepada beliau alaihi salatu wassalam seorang Arabi sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang kepada beliau seorang Arabi yang menarik selendangnya sampai selendang itu berbekas di tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat ingin menerkam orang itu, karena dia telah berbuat yang tidak sopan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mencegahnya. Dan Nabi Alaihi Wasallam menunjukkan sifatnya yang hilm terhadap Arabi tersebut. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika Nabi Alaihi Wasallam ada seorang Arabi masuk ke dalam masjid. Ya. Masuk ke dalam masjid, lalu apa yang dilakukannya? Kencing dalam masjid. Ya Arabi jahat. Ya. Nggak ngerti apa-apa. Kencing di dalam masjid dengan seenaknya. Sementara as ingin menghentikan orang. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifatnya yang ilmu, eh, penuh dengan kesabaran dan kasih sayang kepada orang-orang yang jahil, beliau alaihi salatu Wasallam membiarkan orang itu ya. sampai dia selesai kencingnya. Lantas Nabi alaihi salatu Wasallam memanggilnya dan mengajari bahwa masjid ini dibangun bukan untuk buang kotoran, buang hajar, tetapi untuk zikir, ya, untuk Sholat, maka orang jahil itu sangat senang dan meminta agar Allah merahmati dia dan Muhammad sallallahu Kata Nabi engkau telah mempersempit sesuatu yang luas. Ya, karena rahmat Allah itu luas. Ya ini menunjukkan ini menunjukkan bahwa Arab itu sangat senang dengan sikap Nabi alaihi salatu Sehingga dia mengambil pelajaran dengannya. Dan ini banyak di dalam sejarah Nabi Anis salatu wasallam ya, rahmah beliau kepada orang-orang yang jahil. Ya. Ada seseorang yang datang kepada beliau, ya, yang dia menagih hutangnya kepada Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Nabi untuk menagih hutang. Para sahabat ketika akan mencegahnya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyatakan fa inna li kulli zihakin qal. Ya. Orang yang punya hati itu pantas untuk berucap. Demikian pula bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. ketika di dilaporkan kepada beliau datang kepada beliau Kufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu dan melaporkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ya, orang-orang dari Daus mereka telah bermaksiat dan enggan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka At-Tufail bin Amr Ad-Dausi meminta kepada Nabi alaihi Wasallam untuk mendoakan kehancuran atas Daus, ya, Bani Daus. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya ya, dan beliau menghadap kiblat. Ketika itu para sahabat mengira halas, halal, bakal hancur Bani Daus. Didoakan kejelekan oleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak taunya apa yang dikatakan oleh Nabi Allahumma hdi dausan wa'ti bihim Allahumma hdi dausan wa'ti bihim Allahumma hdi dausan wa'ti bihim Ya Allah berilah hidayah kepada Daus dan bawalah mereka ya, Artinya bawalah mereka untuk bisa datang kepada dan beliau ucapkan ini sebanyak tiga kali menunjukkan bagaimana rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang belum mengerti tentang agama Allah Azza Nah, demikian pula ketika beliau terusir dari dari mana? Dari Taif. Ya, diusir oleh penduduk Taif. Padahal beliau mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah. Tetapi beliau diusir bukan hanya sekedar diusir, beliau keluar dari Taif dalam keadaan beliau berlumuran darah karena dilempari dengan batu. Ya. Malaikat penjaga gunung datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan menawarkan untuk membalikkan gunung kepada mereka. Ya. Nah, tapi karena Nabi itu punya sifat hilm dipenuhi dengan kasih sayang kepada orang-orang yang jahil bahkan orang-orang jahil dari kalangan kafirin karena mereka belum mengerti tentang agama Allah mereka membutuhkan hidayah Ya, Nabi alaihi salatu wasallam hanya meminta kepada Allah, Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum mengetahui. Nah, mereka dimintakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan hidayah. Nabi mengatakan kepada malaikat itu bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap semoga Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari tulang-tulang rusuk mereka atau dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang mengibadahi Allah dan tidak menyekutukannya. Ya. Ini harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mengharapkan kehancuran mereka. Mungkin beda halnya dengan dengan kita karena kelemahan kita, kekurangan kita. Ya, belum tertanamnya sifat ilmu pada diri kita. Terkadang kalau kita menghadapi hal-hal yang seperti ini kita terpancing, apalagi sudah ditawarin kan gitu. Ada yang nawarin nggak usahkan malaikat, ya, yang nawari aparat aja. Kalau tangkap aja pak, sudah sembaris, ya kan? Nah, lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menawarinya malaikat. Ya, ditawari oleh malaikat untuk gunung itu ditimpakan kepada mereka. Nabi hanya menjawab, aku berharap semoga dari sulbi-sulbi mereka itu keluar keturunan-keturunan yang mengibadahi Allah dan tidak menyekutukannya. Subhanallah. Ya, ini adalah ar-rahmah bil juhala sikap kasih sayang kepada orang-orang jahil sehingga mengharapkan hidayahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memenuhi apa yang diinginkan oleh nabi. Ya, sudah kita sebutkan bahwa di antara tiga tempat yang paling kokoh dan terjaga keislamannya sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadinya gejolak yang dahsyat ketika beliau meninggal di tengah-tengah manusia maka hanya hanya tiga tempat ini yang kokoh di dalam keislaman, yaitu Mekah, Madinah, dan Taif. Nah, yang lainnya goncang, yang lainnya goncang. Hanya tiga tempat ini saja, Mekah, Madinah, dan Taif. Nah, subhanallah. Ini adalah hikmah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang mendukung kita untuk mempunyai sifat al hil yaitu mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengingat bagaimana besarnya pahala yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang mampu menahan diri dari amarahnya, ya, menahan diri dari gejolak emosinya, maka kita akan sangat tertarik untuk menjadi orang-orang yang hadir, Karena pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Di antaranya seperti apa yang disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man karama ghaiban, wa huwa yastati'u an yanfudahu, da'ahu Allah yawm al-qiyamati 'ala ru'usil khalaiq hatta yufayyiruhu min ayil hursha Anda mau bidadari? Siapa yang nggak mau bidadari? Nggak ada ya. setiap orang menginginkan ya menginginkan bidadari al-hurul ain ya bidadari yang sedikit saja dia menampakkan wajahnya ke alam semesta ini ya, cahayanya akan memenuhi alam semesta ya, akan mendatangkan kemakmuran nah al-hurul ain nah Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kadama ghaidan wa huwa wa huwa yastati'u ayyan fudahu." Barang siapa yang mampu menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk menunaikannya. Ya. Da'ahullahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalai. Niscaya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat kelak di hadapan para makhluk. Jadi panggil oleh Allah di hadapan para makhluk hatta yukhayyiruhu min ayyil hurisha kemudian sampai dia disuruh pilih oleh Allah dari bidadari yang mana yang dia inginkan ya, ya kalau kita ingat yang seperti ini akan terasa mudah untuk menahan amarah ingat aja wah oh, dapat bidadari ya nah yang jelas di antara janji yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa adalah janji surga. Ya. Dan di antara sifat orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga itu adalah al-kadhimin Ya, yang mampu menahan amarahnya. Ya, mampu menahan amarahnya. Maka dia akan mendapatkan surga Allah Azza wa Jal, surga yang dinyatakan e, kenikmatan-kenikmatannya itu mala ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ya tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Ya. Nah. Jadi, kawan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau seorang hamba ya, berharap dan menginginkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa maka segala kesusahan-kesusahan yang seperti ini akan menjadi lebih ringan. Nah, apakah ini mengurangi keikhlasan? Tidak. Kita mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah itu tidak mengurangi keikhlasan karena memang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah tidak akan memberikan ini kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah dan dia ridha kepada Allah. Sehingga tidak mengurangi keikhlasan. Yang mengurangi keikhlasan itu apabila ada nilai kesenangan dunia yang kita harapkan di baliknya. Nah ini bukan kesenangan dunia, ini adalah pahala akhirat yang memang dijanjikan oleh Allah atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di antara sebabnya yang yang menopang kita atau membantu kita untuk bisa bersifat yang healthy yaitu menjauhkan diri dari mulut yang kotor, suka mencela, susah, suka mencaci maki, ya, mulut yang nggak terkontrol, gampang berucap kata-kata yang rendah. Kalau mulut saja tidak bisa kita kontrol, bagaimana kita akan mengontrol diri kita? Ya. Salah satu bukti bahwa kita tidak mampu mengontrol diri kita, emosi kita, amarah kita adalah ketika kita gampang mengucapkan kata-kata umpatan, caci maki, celah mencela. Ya, ucapan-ucapan yang rendah. Nah, kalau kita mampu meninggalkan ini, kita akan lebih mampu untuk menguasai diri kita. Makanya kalau marah itu ya lebih baik nggak usah ngomong deh, dia maju, Tahan diri. Lebih baik diam. Ya, saya lagi marah. Nih. <laughs> Daripada kita tidak mampu untuk menahan ucapan-ucapan yang tidak baik sehingga kita lepas dari sikap untuk al-hilm. Ya. Biasanya orang yang tidak mampu menahan emosinya dimulai dengan ucapan yang tidak terkontrol. Ya. Awalnya saling kasih maki, habis itu main tangan kan gitu. Ya, kelahi dan sebagainya. Nah, maka mulailah untuk membuat kita mempunyai sifat al dengan mengontrol ucapan. Ya, tidak gampang mencaci maki orang, mencela, mengumpat, mengucapkan kata-kata yang rendah. Nah, oleh karena itu Nabi sudah mengingatkan di dalam hadis dalam riwayat Al Bukhari, sibabul muslim fusuq wa luhu kufur. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang yang yang halim dia akan menjaga tindakannya, sikapnya, ucapannya. Ya. Dia akan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah muslim yang kaum muslimin lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan juga tangannya. Maka kita berupaya barakallahu fikum bagaimana kita menjaga lisan. Tidak mencaci orang, mencela orang, mencaci maki. Ya. Menyakiti orang dengan lisan kita Sedapat mungkin kita membuat lisan kita adalah lisan yang terjaga yang tidak ada seorang muslim pun pernah tersakiti oleh lisan kita. Itu muslim yang baik. Menjaga perasaan orang lain. Meskipun hanya dengan ucapan lisan. Ya. Nah, karena al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa Tahan lisan supaya kita termasuk dari orang-orang yang halim mampu menahan diri dari amarah kita nah kualifizin Rahimani wa Rahimakumullah Kemudian Termasuk dari sebabnya Adalah Menunaikan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menyatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Ya. Kalau kita tidak mampu mengucapkan yang baik, lebih baik kita diam. Kalau seandainya sampai dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, kalau seandainya mengucapkan kebaikan itu terbuat dari perak, maka diam dari keburukan itu terbuat dari emas. Nilainya lebih tinggi karena tidak mudah untuk seseorang bisa diam dari mengucapkan yang jelek. Nah, maka diam kita lebih baik daripada kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Seorang itu dinilai dari apa yang dikeluarkan oleh lisannya. Sejauh mana kita tahu orang ini apakah orang yang berakal atau tidak, orang yang punya pikiran atau tidak, dan sejauh mana kualitas dirinya kita tahu dari apa yang diucapkannya. kalau yang diucapkannya itu hal-hal yang jelek, buruk, tidak bermoral, yang rendah, yang mulutnya nggak pernah disekolahin, Oh, kita tahu Ya. Orang akan menilai, oh ini berarti demikianlah memang kualitasnya. Nah, kita akan tahu bagaimana seorang mempunyai kepribadian yang baik, ya, jiwa yang baik, ya, ketika dia punya lisan yang sopan, santun, ya, kalimatnya bagus. Kalau bicara itu menyenangkan orang, Kalimatnya itu katanya kalasel, manis seperti madu. Karena selalu membuat gembira kepada orang yang mendengarnya. Nah, ini kalau dapat kita mempunyai lisan yang baik, ya, yang bisa menyenangkan kaum muslimin, memasukkan kegembiraan di dalam hati, Lisan yang menumbuhkan rasa cinta sesama kaum muslimin, bukan lisan yang selalu menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Bukan bisa yang asal menjatuhkan kehormatan saudaranya. Bukan bisa yang suka melanggar kehormatan saudaranya tanpa hak. Tapi bisa yang selalu berupaya untuk menumbuhkan rasa cinta, ya, rasa persaudaraan, rasa saling kuat menguatkan, menumbuhkan al-mahabbah. Ya. Jadi orang itu kangen terus sama dia. Kenapa? Karena lisannya enak, ya, lisannya bagus, ya, bergaul dengan yang menyenangkan. Ya. Maka seburuk-buruk manusia itu kata Nabi Anhi Salatu Wassalam, ya, man ittaqahun nas ittiqa asyarri man nas ittiqa syarri Orang yang ditinggalkan oleh manusia atau dijauhi oleh manusia, manusia menjaga diri daripadanya karena menjaga diri dari keburukan, dari kejelekan. Orang nggak mau deket-deket, ah ngapain deket? Ntar kalau deket sakit hati. Ya, kenapa wah lisannya? Ya, tajam lebih tajam dari sendiri. Kalau sudah ngomong falas. Baik, ini manusia yang jelek, manusia yang buruk kata Nabi Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang dijauhi oleh manusia, ya, manusia berjaga-jaga daripadanya karena menjaga dari kejelekan. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw Ya, ucapkan yang baik atau diam sehingga kita bisa mengontrol diri ya menjaga dari emosi yang akan memperburuk kita dan kita tetap berada di atas ridha Allah Azza wa Jalla kalau kita mampu untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan diam kalau tidak mampu mengucapkan hal-hal yang yang baik yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Nah, Demikian pula Di antara sebabnya yang akan menolong atau membantu kita untuk melaksanakan al-hilm yaitu dengan beristiadah kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita dilanda oleh amarah. Beristiadah kepada Allah. Sebab kemarahan itu datangnya dari gejolak darah. Ya, panasnya hati dan itu semua yang yang melakukannya adalah syaitan. Maka kita perlu berlindung kepada Allah. Ucapkan Alhamdulillah auzubillah Syawal rajim. Demikian pula dituntunkan untuk wudhu. Demikian pula dituntunkan untuk merubah posisi kepada yang lebih rendah. Kalau berdiri hendaknya duduk, kalau duduk hendaknya berbaring. Kalau sudah berbaring tempelkan pipinya ke tanah untuk sebagian ulama, biar dia bisa meredam amarahnya. Atau dia pergi Ya, dia tinggalkan tempat yang memancingnya untuk emosi tadi. Nah, kawan jin Rahimani wa Rahimakumullah Semua ini akan membantu kita untuk bisa menahan diri dari gejolak amal Dan tidaklah tampak bahwa seseorang mempunyai sifat al-ilm Kecuali ketika dalam kondisi gejolak amarah Sehingga dikatakan bahwasanya al hil la yadhar illa sa'at al-ghadab Nah, ada tiga hal yang disebutkan. Ya. Salah satu lain yu'rafun. Ada tiga golongan yang tidak diketahui illa fi satu mawadhi' kecuali pada tiga tempat. Apa itu? La yu'raful jawwal illa fil usrah. Tidak diketahui seorang itu adalah seorang yang dermawan kecuali dalam keadaan kesusahan. Nah, kalau dalam keadaan susah tahu akan kelihatan orang ini memang punya sifat dermawan atau tidak. Karena kalau dalam keadaan lapang, mudah apa yang dia ingin sumbangkan itu ada pada dirinya dan dia lebih daripada kebutuhannya, itu akan lebih mudah. Ya, karena dia punya fasilitas yang mendorongnya, yang memudahkannya. Tapi dalam keadaan sulit, dia saja pas-pasan, bahkan lebih dari kurang, Ya. Kehidupannya saja tidak tercukupi, tapi dia mampu untuk memberi. Nah, berarti memang jawad. Berarti memang jawad. Berarti memang orang ini punya sifat dermawan yang luar biasa. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohan yang paling hebat dalam hal ini. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan beliau kalau sudah kedatangan tamu, tamu sampai berhutang untuk memuliakan tamunya. Ya, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Arab terkenal dengan ikram duyuf, bahkan sebagian mereka memaksa diri untuk ikram duyuf karena punya sifat aljud. Hatim at dikenal dengan Jawa, ya, seorang yang sangat dermawan sampai beliau hanya mempunyai seekor unta yang sangat disayanginya, tapi ketika kedatangan tamu, dia potong. Dia potong. Keraman dulu. Jawad, sehingga dikenal sebagai seorang yang jawad. Maka al-jawad la yu'raf illa indal usrah. Seorang yang memang penderma tidaklah diketahui kecuali di masa-masa dia kesusahan. Kalau dia masih mampu untuk memberi, mengeluarkan sesuatu kepada orang lain, berarti memang dia jauh Nah, yang kedua, wasyuja la yu'rafu illa fil Ya, pemberani itu tidaklah diketahui kecuali dalam peperangan. Kalau sudah ada peperangan, baru diketahui siapa yang pemberani atau penakut. Ya, kalau nggak ada peperangan, ya semua orang bisa ya banyak omong kan gitu wah begini begitu banyak teori ya seolah-olah dia yang paling hebat tapi kalau sudah terjadi beneran perang wah itu dia ya akan kelihatan siapa yang syuja siapa yang jabar pemberani ataupun penakut kemudian yang ketiga wal hali la ya'raf illa bil ghadab dan orang yang mempunyai sifat al hil tidak diketahui kecuali di masa dia marah akan ketahuan ini orang halim atau bukan. Kalau dia mampu menahan amarahnya, kemudian berbuat sesuatu yang lebih baik yang membawa kepada kemaslahatan, maka dia adalah seorang yang halim. Nah, ibadah rahman mereka mempunyai sifat al-halim. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salam. Kalau mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, mereka mengucapkan keselamatan. Nah, disebutkan oleh uh, Al-Ahnaf bin Qais kata beliau, "Ma'adani ahadun qat." Tidak ada seorang pun yang memusuhiku. Ya. Illa akhadtu fi amrihi bi ihda thalathi khisal. Melainkan aku mengambil sikap tentang urusannya dengan salah satu dari tiga sikap. In kana a'la minni araftu lahu qadra Kalau yang memusuhiku ini adalah orang yang lebih tinggi dariku, kehormatannya, kemuliaannya, maka aku mengetahui akan kemuliaannya tersebut. Artinya dia tidak akan membalasnya karena ini orang mulia. Nah, wa duni kalau dia adalah orang yang lebih rendah daripadaku, rafa'tu qadri anhu, maka aku mengangkat ya, nilai kehormatanku daripadanya. Maksudnya Aku tidak mau berbuat yang rendah seperti dia karena dia orang lebih rendah dari. Ya. Ngapain menghadapi orang yang rendah dengan kerendahan? Aku lebih mulia dari dia. Sehingga ketika dia berbuat kejahilan terhadapku, aku tidak melayani kejahilannya. Kalau dia orang yang lebih mulia daripadaku, pantas dia berbuat seperti itu karena kemuliaan dan kehormatannya terhadapku. Ya, subhanallah. Kemudian kata beliau, wa in kana nadhiri alaihi ya. Kalau dia adalah orang yang sepadan denganku, tafaddaltu alaihi. Maka aku berupaya untuk lebih baik dia. Nah. Baik. mendiamkan orang-orang yang jahil, tidak membalas kejahilannya dengan kejahilan, itu adalah al hil Ya, itu adalah al hil Bahkan mendiamkan orang-orang yang jahil itu sebenarnya menyakiti orang-orang jahil. Ya. Sehingga disebutkan di dalam uh, di dalam sebagian Asy'ar ya. Dalam beberapa bait syair dikatakan nafaqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu ya. Sakatu anis safihi fa dhanna anni ayaitu anil jawabi wa ma ayaitu ya. Sebutkan orang yang dungu berbicara fala tujibhu maka jangan kau jawab dulu. Fakhairun min ijabatihi as-sukutu. Yang lebih baik dari menjawabnya adalah diam. Ya, kalau orang dungu, orang jahil, ya, mensikapi kita dengan ucapan-ucapan tidak baik, tidak usah dijawab. Lebih baik dari menjawabnya adalah diam. Diamkan saja. Sakatku anis sahi fadhanna anni. Aku diam dari orang yang dungu itu dia menyangka bahwa aku itu anil jawab wa ma itu. Aku tidak mampu menjawabnya padahal bukan aku tidak mampu. Tapi mendiamkan orang yang dungu, orang yang jahil itu lebih baik daripada daripada apa? menjawabnya. Nah, dalam bait yang lainnya, bait syair yang lainnya disebutkan al kafu an syatmil la'imi takarruman Adharru lahu min syatmihi hina, hina yashtum ya. Menahan diri dari mencela orang yang tercela Takarruman Ini merupakan suatu kemuliaan ya. dan atau saya ulangi menahan diri dari mencela orang yang tercela dalam rangka menjaga kehormatan min itu lebih berbahaya untuknya daripada mencelanya ketika dia mencela ya. orang-orang jahil itu kalau didiamkan itu lebih sakit bagi dia dibanding kita melayani kalau dilayani waduh tambah jadi dia jahil ya dia justru lebih puas kalau dilayani. Tapi kalau didiamkan, wah itu lebih bagi dia lebih berat. Maka sikap yang bijak dari seorang yang halim adalah mendiamkan seorang yang jahil kalau dia tidak mampu membawanya kepada yang lebih baik. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan kepada Abdirar bin al qaqqa ya, ada seorang yang datang kepada Abdirar bin al qaqqa dia mengatakan wallahi lau qulta la sami'ta minni ashran. Kata orang jahil ini kepada Zirar bin Al-Qa'qa rahimahullah, demi Allah, jika seandainya engkau berkata satu kalimat saja tentangku, engkau akan dengar sepuluh kalimat. Ayo. Nah, satu saja. Aku akan jawab sepuluh kalimat yang akan menyakitimu. Apa jawaban Dirar bin Al-Qahqa rahimahullah kata dia wallahi lau qulta asyran ma inna kalam tasma minni wahida. Ya. Kata beliau demi Allah, jika seandainya engkau akan mengucapkan sepuluh kalimat untuk menyakitiku, engkau tidak akan mendapatkan dari itu satu kalimat pun untuk menyakitiku. Nah, ini namanya ilm karena yang dihadapi adalah orang yang jahil ya, orang yang jahil nah barakallahu fikum jadi menghadapi orang jahil dengan sikap yang seperti ini sebetulnya akan mendatangkan kelapangan di dalam hati kita. Karena kita tahu dia jahil. Pertama kita menyayanginya, kasihan dia seorang yang jahil. Ya, sebenarnya kalau kita mampu berbuat untuk lebih membawa dia kepada kebaikan, kita akan memperbuatnya. Paling tidak kita akan mendoakannya semoga dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Yang kedua karena kita tahu dia adalah orang yang jahil, khalas dia menunjukkan musuh dirinya di hadapan kita. Oh, berarti ente orang yang jahil. Kalau ente orang yang jahil ya Allah memerintahkan wa arif anil jahil. Ya berpaling lantau dari orang-orang yang jahil. Baik. Jadi ini sifat yang kedua yaitu al-hilm. Nah, insya kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita lanjutkan ba'dal maghrib kepada sifat yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.